Ada buku yang amat sangat baik. Judulnya Tarikh Adiyanah Al-Yahudiyah. Sejarah Ugama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Qasafan. Mereka berperang dengan Bani Qasafan dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Qasafan berkat nabi terakhir yang engkau utus sudah datangkah nabi terakhir itu sudah siapa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana buktinya Husain padri Yahudi dan dia ingin tahu apakah ini nabi terakhir itu dia intip dari balik pokok kurma manakala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang yang lain menyambut Nabi Muhammad dia perhatikan dari jauh dia tengok tanda-tandanya selepas itu dia pun datang engkaulah nabi terakhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam dia pun masuk ke rumah Nabi tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai Nabi bertanya kepada mereka kamu kenal dengan Husain? kenal siapa Husain? padri kami siapa Husain? anak orang baik Husain adalah orang baik anak orang baik keturunan orang baik apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat dan dia ada paling jahat di dunia. Kenapa Husain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Husain melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladzina atainahumul kitab. Mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Mana bukti? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Abu Talib menuju Busra, negeri Syam. Sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak. Lalu Bahira keluar. Bahira keluar daripada tempat suci. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Dia hanya beribadah saja. Tapi hari itu Bahira datang. Apa kata Bahira? Bertanya kepada Abu Talib. Ya Rajul, wahai lelaki. Siapa anak kecil ini? Kata Abu Talib, ini anakku Hadha ibni. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Anak ini yatim. Ayahnya dah mati sebelum dia lahir. Kenapa? Karena tiga tanda aku tengok. Pokok kayu bersujud, batu-batu bersujud, dan ada awan yang dari tadi menaungi dia. Tersenyum Abu Talib. Ini memang bukan anakku, ini adalah anak saudaraku. Karena orang biasa berkata anak saudara itu anak kita juga. Begitulah Bahira tahu bahwa ini anak ayahnya sudah meninggal. Itulah yang ditulis dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi. Ketika hamilnya sempurna. Syahrani dua bulan. Ala ashuril Akwalil marwiyah. Menurut hitungan bulan Qamariyah. Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal ayahnya Abdullah. Dua bulan Kenapa mereka tahu? Kerana itu tertulis dan dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saf Ya'ti mim Ahmad akan datang Nabi terakhir nanti dan dia bernama Ahmad kenapa yang datang itu Muhammad Muhammad masyhur di bumi Ahmad masyhur di antara malaikat Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia al-fatihu lima Ughlik, wal khatimu lima sabaq nasirul haqqi bil haqq yahdi ila siratikal mustaqim dialah al-aqib dialah al-hasir huwa Ahmad huwa Muhammad huwa Taha huwa Yasin huwa Khatim huwal Fatih huwal Aqib huwal Hasir huwal Hami sembilan-sembilan ini nama-nama tapi dia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam